Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita sekarang akan melanjutkan pembahasan berikutnya Nah, pembahasan kita terhadap kitab Masail Al-Jahiliyah yang disyarah oleh Al-Imam Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan wafaqahullah. Sekarang kita masuki pembahasan yang ke permasalahan yang ke-36 yaitu mengenai ritual dan juga keadaan orang-orang jahiliyah bahwasanya permasalahan yang ke-36 ini nanti tidak jauh beda dengan apa yang sebelumnya yaitu taqarrubu minallahi bitahrimil halal wa tahlil haram yaitu perbuatan mereka bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram mengharamkan makanan yang halal dan menghalalkan makanan yang haram seperti itu nah kita langsung saja qala al-imam al-mujaddid rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala Al-Mas'alatu sadisatu wa salatun Permasalahan yang ke-36 At-ta'abudu bitahrimil halal Kama ta'abudu bisyirki Yaitu perbuatan mereka beribadah dengan mengharamkan perkara yang halal Sebagaimana mereka beribadah dengan kesyirikan Kita lihat syarahnya Kala syarih Syekh Salih Al-Fawzan Wafaqahullah Min masaili ahli jahiliyah Itu permasalahan Permasalahan orang-orang jahiliyah perbuatan atau ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ta'abuduhum ay taqarrubuhum minallahi bitahrimi ma awjaba fa harramu satra aurati fi tawaf kama sabaqa min halil musyrikin termasuk permasalahan jahiliyah ta'abuduhum beribadahnya mereka ay taqarrubuhum minallah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitahrimi ma awjaba dengan mengharamkan perkara yang Allah taala nah wajibkan Faharram satrul aurah, maka mereka mengharamkan menutup aurat fit tawaf ketika tawaf. Ketika berkeliling Ka'bah mereka justru malah membuka pakaian mereka. Nah, mereka beranggapan dengan anggapan bodoh mereka atau mereka beralasan bahwasanya apa? bahwasanya pakaian-pakaian mereka adalah pakaian-pakaian yang kotor, penuh dengan dosa yang dulu dahulu mereka lakukan barakallahu fikum sehingga mereka beranggapan bahwasanya ketika masuk ke lingkupan Ka'bah maka harus suci. Nah, akhirnya mereka pun apa? Sebelum masuk itu mereka sudah telanjang terlebih dahulu. Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak seluruhnya. Yang nampak badannya atau yang nampak dari aurat tersebut maka tidak aku halalkan. Naam. Kemudian berikutnya kama sabaqa fi halil musyrikin sebagaimana telah lewat keadaan orang-orang musyrikin. Nah, mereka nah barakallahu fikum haramkan nah menutup aurat eh, ketika tawaf berkeliling Ka'bah. Wa kadzalikal yahud wan nasara, demikian juga juga orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Fan nasara haramu ala anfusihim katsiran at-tayyibat. Maka orang-orang Nasara mereka mengharamkan terhadap diri-diri mereka berupa enam perkara-perkara yang baik atau makanan-makanan yang baik. Enam. Perhatikan ini haramu ala anfusihim katsiran. Justru mereka malah mengharamkan Nah, perkara-perkara yang sangat banyak sekali perkara yang baik. Wal yahudu abahu li anfusihim Allah. Sedangkan orang-orang Yahud mereka justru sebaliknya. Nah, menghalalkan memperbolehkan untuk diri mereka perkara yang Allah Taala haramkan. Misal riba seperti riba. Padahal jelas datang larangan masalah riba para fikum. Ahallallahu albayya wa harrama riba Allah Taala menghalalkan jual beli dan haramkan riba. Kemudian juga Allah Taala berfirman Nam yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Taala menghapuskan barakah riba dan juga Allah Taala menumbuhkan pahala atau barakah sedekah. Nah, kemudian juga Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Atau in kuntum ta'lamun. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Jadi mereka nah barakallahu fikum sebenarnya sudah diberikan ultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan apa? perkara-perkara riba dalam Al-Qur'an dijelaskan. Nah barakallahu fikum na'am. Dan juga orang-orang Yahud memang mereka aslinya membangkang. Dalam artian mereka tidak mau apa? Tidak mau tunduk terhadap dalil atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Sehingga namun Allah Ta'ala menyatakan Nah barakallahu fikum pada ayat yang kita bacakan tadi ya Ayuhalladzina amanu Wadaru ma bakia minar riba in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin ya, bukan in kuntum ta'lamun. In kuntum mu'minin. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah perkara-perkara sisa daripada perkara riba in kuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa lam taf'alu, namun jika kalian tidak mengerjakan Nah, dalam artian justru malah melakukan perkara riba. Nah, justru malah menjerumuskan dalam perkara-perkara ribawiyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Maka kumandangkanlah peperangan. Nah, barakallahu fikum dari Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian apa balasan bagi orang-orang yang bertobat dari perkara riba? Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Namun jika kalian tobat, maka milik kalian harta Naam harta asal kalian dalam artian harta modal kalian, dalam arti harta harta asli milik kalian itu kembali pada kalian. Nah, ada selebihnya harta riba, nah barakallahu fikum maka tinggalkanlah. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak berbuat kezaliman, tidak pula kalian didzalimi. Naam. Karena pada asalnya ribawi ya barakallahu fikum hafizakumullah itu biasanya menghantarkan perkara-perkara yang tidak diinginkan. Naam barakallahu fikum. Justru naam barakallahu fikum tidak membantu namun justru Nah barakallahu fikum. Naam menyusahkan orang-orang yang meminjam uang yang di dalamnya ada unsur riba barakallahu fikum. Padahal kalau kita telusuri dalilnya barakallahu fikum, kalau seandainya ada orang kesusahan untuk membayar hutangnya, nah ditunda sampai waktu yang Allah telah mudahkan. Allah telah berfirman lanjutan dari ayat yang kita baca tadi, wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Nah, dan jika apabila atau jika ada orang yang kesusahan atau kesulitan untuk membayar hutang tersebut, pada tempo yang ditentukan maka tundalah, tunggulah dia sampai waktu yang Allah Taala mudahkan. Wa in tasaddaqu wa an tasaddaqu khairul lakum. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Dan jika kalian bersedekah dalam artian hutang tadi yang tidak mampu untuk membayar pada tempo yang sudah ditentukan kemudian kalian sedekahkan, nah khairul lakum itu lebih bagus untuk kalian, lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamun. Jika kalian benar-benar mengetahui. Itulah ayat berkaitan masalah riba. Nah, orang-orang Yahud justru membolehkan perkara riba ini bayangkan itu. Nah, jadi sebagian mereka mengatakan ini halal. Nah, Allah Taala menghalalkan riba. Nah, kemudian justru apa? Allah Taala bantah Allah bai'a wa haram riba. Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Karena mereka mengatakan apa? Nah, innamal bai'u misl riba. Hanya saja jual beli itu seperti riba katanya. Padahal tidak. Ahallallahul bay'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba barakallahu fikum. Naam. Jadi upayakan hindari perkara ribawiyah karena orang-orang yang memakan harta riba, yang memberi makan dari harta riba atau orang yang ikut transaksi dalam ribawiyah atau sekretarisnya penulis atau pencatat masalah riba tersebut itu kena laknat la'anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidai wa katibah. Allah taala melaknat Nah, dalam sebuah riwayat Rasulullah yang melaknat, namun itu doa laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang yang barakallahu fikum yang mana laknat itu manakala munculnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah mendoakan laknat bagi orang-orang yang melakukan riba tersebut. Pemakan harta riba, yang memberikan makan dari harta riba. Kemudian juga ya nah barakallahu fikum yang menyaksikan transaksi riba tersebut barakallahu fikum dan juga yang mencatat Nah, sekretarisnya juga kena hati-hati, kena laknat. Atar dua lebih tiga min rahmatillah. Penjauhan dan pengusiran dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Nam, wal yahudu abahu yang fusi maharam Allah misla riba wakat nuhu anhu. Orang-orang Yahudi mereka memperbolehkan untuk diri, diri mereka perkara yang Allah haramkan seperti riba, padahal mereka sudah dilarang. Wa aklimu amwalan nasil batil dan juga mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wal musyrikuna haramu anwa'an min bahimatil an'am. Orang-orang musyrikun mereka justru mengharamkan enam jenis-jenis daripada binatang-binatang ternak. Naam, minha al-bahira was-sa'ibah wal-wasilah anwa'un al an'am yusammunaha bihadhil asma. Ini jenis-jenis apa? Naam, jenis binatang ternak yang mereka namakan dengan nama-nama itu. Yang mereka nama-namakan dengan ini na barakallahu fikum. Jadi mereka mengharamkan wa yuharrimunaha lil asnam. Mereka mengharamkan diri-diri mereka karena mereka tujukan atau persembahkan untuk berhala-berhala. Wa qanahallahu al-mu'minina 'an dzalik. Wa qanahallahu al-mu'minina 'an dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kaum mukminin tentang hal tersebut atau perbuatan tersebut. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang beriman, la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum. Jangan kalian mengharamkan perkara-perkara atau makanan-makanan yang baik. Nah, sesuatu yang baik yang Allah Taala halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu dan janganlah kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul muhtadin. Sesungguhnya Allah Taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Fal mu'minu la yatashaddadu fi tahrimi ma halallah wa la yatasahalu wa al muharramat. Maka hendaknya orang mukmin tidak nah, tidak terlalu keras atau tidak terlalu Nah, barakallahu film keras di dalam mengharamkan perkara yang Allah telah halalkan dan jangan pula orang mukmin itu bermudah-mudahan akhirnya membolehkan perkara-perkara yang Allah telah haramkan atau perkara-perkara yang diharamkan. Bal yakunu mu'tadilan bahkan hendaknya seorang mukmin itu mu'tadil, pertengahan, la ifrat wa la tidak berlebihan, tidak pula menganggap remeh sebuah sebuah perkara. Fatahrimul halal wa tahrilul haram min dinil jahiliyah. Maka mengharamkan perkara yang halal dan menghalalkan perkara yang haram itu merupakan agama jahiliyah Fala yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrima illa bidalilin min kitabillah. Maka tidak diperbolehkan untuk seorang pun untuk menghalalkan atau mengharamkan dan mengharamkan kecuali dengan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, dari kitabullah. Wa idza tubira dzalika min taabbud Naam. Namun apabila sudah dianggap perbuatan tersebut itu menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal, itu sebagai ibadah mislama alaihi nasara fil rahbaniyah seperti yang dilakukan oleh orang Nasara terhadap rahbaniyah pendeta-pendeta mereka aw alaihi musyrikuna fi tawafil bait atau yang dilakukan oleh orang musyrikin ketika mereka tawaf na'am barakallahu fikum keliling Ka'bah Fahada fa hada ta'abbudun maka yang sepertinya adalah ta'abbudun adalah peribadatan atau ibadah bima lam yasra'hu dengan ibadah yang Allah Taala tidak mensyariatkannya wa ta'abbudu lillahi bi ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala dan juga beribadah kepada Allah taala dengan berbuat maksiat kepadanya. Bagaimana beribadah ke maksiat? Wa taqarrubu ilallahi bi ma'siyatihi dan juga bentuk mendekatan diri kepada Allah dengan berbuat maksiat kepadanya. Wa syar'u dinin lam ya'dhan bih dan juga bentuk mensyariatkan sebuah agama yang Allah taala tidak mengizinkannya. Fal mas'alatu khatiratun jidda Permasalahannya itu bahaya sekali. Karena ta'abbada ahlul jahiliyah bisyirki sebagaimana yang ahlu jahiliyah beribadah dengan kesyirikan wa hadza a'zam yang ini lebih parah lagi dan lebih berbahaya lagi wa huwa mawjudun qadiman haditsan yang seperti ini keadaannya beribadah dengan kesyirikan ini ada sejak dahulu dan sekarang na'am barakallahu fikum falladhi yatufuna bil qubur maka orang-orang yang mereka berkeliling nah di sekeliling kuburan nah memutari kuburan wa yadbahuna laha dan mereka menyembelih sembelihan untuk kuburan wa yanzuruna laha dan mereka benarkan untuk kuburan wa yaqulun kemudian mereka mengatakan hada taqarrubun ilallah ini adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa perhatikan ucapan mereka kami tidak mengibadahi mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan haula'i syafa'una 'indallah. Terkadang mereka juga mengatakan haula, mereka itu orang-orang saleh sudah mati itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada 'indal musyrikin yang seperti ini menurut orang-orang musyrikin al-awwalin, orang musyrikin terdahulu wa 'indal musyrikin al muasirin wal al-muntasibina al-Islam dan menurut orang-orang musyrikin Nah, saat ini atau zaman kita sekarang ini yang mereka menisbahkan kepada Islam, yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza taqarrubunillah. Ini adalah bentuk taqarrub, mendekatan diri kepada Allah taala biwasitati haula'i salihin dengan perantara mereka orang-orang saleh fahum syafa'una wa yuqarribuna ila Allah zulfa kata mereka mereka itu adalah para pemberi syafaat kami dan mereka itu adalah orang-orang yang bisa mendekatkan diri kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan namun ini semuanya adalah perkara yang batil sudah kita bantah pada Nah, barakallahu fikum, pelajaran-pelajaran terdahulu bahwasanya anggapan-anggapan mereka atau ucapan-ucapan mereka ini semuanya tidak didasari oleh ilmu, namun hawa nafsu belaka, mungkin karena ta'assub fanatik atau yang semisalnya dengan guru-guru mereka atau dengan bah-bah mereka atau dengan Nah, barakallahu fikum pembesar-pembesar mereka sehingga mereka tidak mau nah barakallahu fikum hafizakumullah memegang kebenaran atau menerima kebenaran dan juga terkadang anggapan-anggapan keliru mereka. Mereka menganggap dirinya kotor, dirinya jelek, dirinya berdosa, dirinya penuh dengan dosa. Akhirnya mereka tidak berani langsung minta kepada Allah SWT. namun mereka meminta nah, barakallahu fikum meminta sebuah permintaan, meminta rezeki, meminta